بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد نحن في درسنا في كتاب الصيام من بلوغ المرام وفي باب جديد من أبوابه وهو باب قيام رمضان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Kita masih pada pelajaran kita dari kitab Siam dari Bulughul Maram dan kita akan segera memasuki pembahasan baru yaitu tentang masalah qiyam Ramadan. Wal muradu bi qiyam Ramadan ihya'u layali Ramadan bis salati wat tilawati wa du'a Allah jalla wa ala. Dan yang dimaksud dengan qiyam Ramadan yaitu menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan dengan melakukan salat, demikian pula membaca Al-Qur'an, demikian pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. الحديث الأول Hadis yang pertama قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه أن أبي هريرة رضي الله عنه دار هريتني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا من قام رمضان إيمانا واحتسابا Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, yaitu melakukan salat pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi maka akan diberikan ampunan padanya terhadap dosa-dosanya yang telah lalu hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim في هذا الحديث بيان فضل قيام ليالي رمضان dalam hadis ini penjelasan tentang keutamaan melakukan qiyam Ramadan وان قيام رمضان من اسباب غفران الذنوب bahwasanya melakukan qiyam Ramadan yaitu berupa salat demikian pula membaca Al-Qur'an di malam harinya dan berdoa adalah merupakan penyebab diampunkan enam penyebab diampuninya dosa-dosa seseorang فيستحب إحياء ليالي رمضان بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن maka sangat dianjurkan untuk menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan melaksanakan salat, membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ومعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إيمانا أي مؤمنا بالله جل وعلا مصدقا بوعده Dan yang dimaksud dengan imanan, beriman dalam hadis ini adalah beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala demikian pula mengimani, membenarkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan padanya. أي مؤمنا بفضل قيام هذه الليالي وعظيم الأجر بها من الله سبحانه وتعالى yaitu mengimani, meyakini keutamaannya, demikian pula meyakini pahala atau balasan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام واحتسابا أي محتسبا للثواب من الله عز وجل Dan dia maksud dalam hadis ini ihtisaba adalah dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولذلك ينبغي للمؤمن وهكذا للمؤمنة إذا قام رمضان أن يقوماه إيمانا وتصديقا بوعد الله جل وعلا بفضل هذه الليالي ورجاء نيل hadza al-fadl wa thawab. Olehnya itu sepantasnya seseorang bagi yang melakukan qiyam Ramadan agar benar-benar mengimani perkara tersebut dan juga benar-benar mengimani dan meyakini dan membenarkan Inam apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menghidupkan malam hari malam harinya pada bulan Ramadan. al Hadis yang kedua. قال وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه أن عائشة رضي الله عنها قالت Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk sepuluh yaitu al-ashrul akhiratu min Ramadan yaitu sepuluh terakhir dari bulan Ramadan syadda mi'zarahu maka beliau mengikat kuat-kuat sarungnya yaitu mengencangkan ikat pinggangnya wa ahya dan menghidupkan malam-malam Ramadan tersebut wa aikadu ahlahu dan membangunkan keluarganya muttafaqun alaihi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim fi hadzal hadis fadlu al-ashri al-layali al-akhirati min syahr ramadan dalam hadis ini menunjukkan keutamaan 10 terakhir dari bulan Ramadan وذلك لما خصت به من المزايا العظيمة والفضائل الجسيمة التي منها ومن أعظمها أن بها ليلة القدر Karena di dalam 10 terakhir dari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan beberapa hal keutamaan yang dapat diraih oleh seseorang di antara keutamaan tersebut adalah bahwasanya pada 10 terakhir bulan Ramadan ada satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar فكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل عليه العشر الأخيرة من رمضان يشد مئزره ومعنى يشد مئزره أي أنه يجد ويجتهد ويشمر للعبادة عليه الصلاة والسلام Olehnya itulah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika telah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadhan maka beliau syadda mi'zarahu dan yang dimaksud dengan syadda mi'zarahu bahwasanya beliau benar-benar bersungguh-sungguh benar naam melakukan ibadah naam pada malam-malam tersebut. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثير العبادة وأيضا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah hingga naam kaki-kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai didapati naam bengkak karena saking banyaknya ibadah yang beliau lakukan pada malam hari naam naam terkhusus pada 10 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut. لكنه في رمضان لا سيما في العشر الأواخر يكون أعظم اجتهادا وأكثر اجتهادا Dan adalah beliau jika telah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka akan lebih nampak bahwasanya beliau benar-benar bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada hari-hari tersebut. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة من رمضان يحيي هذه الليالي بطاعة الله سبحانه وتعالى من قيام وذكر وتلاوة للقرآن Dan adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau benar-benar menghidupkan malam-malam tersebut dengan bacaan Al-Quran, dengan melakukan ketaatan, nampak berupa membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عظيم النصح لأهله في هذه الليالي وغيرها فكان يوقظ أهله عليه الصلاة والسلام لهذه العشر الأخيرة من رمضان dan adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar Naam, beliau memberikan naam semangat atau nasihat yang begitu besar naam kepada keluarganya terkhusus pada naam 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut. فيوقظ أهله عليه الصلاة والسلام من أجل الطاعة والعبادة والصلاة Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya pada 10 terakhir bulan Ramadan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. لئلا تفوتهم فضيلة العبادة في هذه العشر الأواخر المباركة agar keluarga tersebut atau keluarga beliau tidak terluputkan darinya naam keutamaan yang luar biasa tersebut yang ada pada yang ada pada naam hari-hari atau 10 dari naam uh, 10 dari hari-hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut. ولذلك ينبغي علينا بارك الله فيكم أن نهتم بأهالينا وأولادنا لا سيما في العشر الأواخر من رمضان Olehnya itu sepantasnya kita benar-benar memperhatikan keluarga kita, yaitu istri kita, anak-anak kita terkhusus pada 6 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut. فنحثهم ونعينهم ونساعدهم على قيام ليالي رمضان Maka kita men, mem, nah, mendorong mereka, memberikan semangat, nah memberikan dorongan kepada mereka untuk melakukan enam ketaatan pada 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut. بعض الناس ينشغل في العشر الأواخر من رمضان أو خاصة بالليالي القريبة من ليلة العيد Sebagian manusia tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, terlebih khusus naam pada malam-malam yang mendekati hari Id tersebut. ينشغل بشراء ملابس العيد ونحو ذلك مما يتعلق بطعام العيد ويفوت على نفسه وعلى أهله وأولاده فضيلة هذه الليالي العظيمة المباركة Nah mereka menyibukkan dirinya dengan berbelanja pakaian-pakaian Demikian pula berbagai macam bentuk makanan-makanan Untuk persiapan hari lebaran tersebut Dan mereka pun naam terluput darinya mereka ketinggalan untuk mendapatkan keutamaan yang luar biasa tersebut pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف Berkata rahimahullah satu bab penjelasan tentang enam hukum-hukum i'tikaf. والاعتكاف معناه لزوم المسجد لزوم المسجد من أجل الطاعة والعبادة Nah, dan yang dimaksud dengan i'tikaf kata beliau adalah seseorang yang menetap di masjid. Nah, dengan niat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. فهو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله عز وجل Yaitu tinggalnya seseorang di masjid dengan sifat-sifat ter- yang tertentu. Nah, dari seseorang yang tertentu. وهذه عبادة عظيمة وفضيلة وقربة جليلة dan ia adalah satu ibadah yang besar dan keutamaan yang mulia merupakan taqarrub yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala وهذه العبادة مشروعة في جميع الليالي والأيام من العام dan ibadah ini adalah disyariatkan pada seluruh enam malam-malam dan setiap saat setiap waktu di sepanjang tahun. Walakinnaha fi Ramadan mustahabbatun wa 'azimatul istihbab. Akan tetapi terkhusus pada bulan Ramadan sangatlah besar enam keutamaannya. Wa hiya fil وهي al العشر min Ramadan akadu istihbaban wa وأكثر istihbaban. Naam, dan terkhusus lagi pada 10 terakhir pada bulan Ramadan, naam anjuran tersebut lebih ditekankan lagi. Al-hadithul awal. Hadis yang pertama. Qala an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana ya'takifu al كان al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu توفاه azza wa jalla thumma اعتكف azwajuhu min بعده muttafaqun alaihi dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyral awakhir min Ramadan Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wajal hingga Nabi sallallahu meninggalkan dunia ini, thumma atakafa azwajuhu min ba'di kemudian hal tersebut senantiasa juga dilakukan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sepeninggalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim في هذا الحديث بيان حرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الاعتكاف في رمضان في العشر الليالي الأخيرة في العشر الأيام الأخيرة منه dalam hadis ini menunjukkan enam semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah i'tikaf enam pada 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut كل ذلك لفضيلة هذه الأيام الأخيرة من رمضان وأيضا رجاء لليلة القدر itu semua dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keutamaan dan kemuliaan yang ada pada 10 terakhir tersebut dan juga dengan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat nah, mendapatkan suatu malam yang mulia yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف هذه العشر ويستمر في كل رمضان حتى توفاه الله عز وجل. Olehnya itu Nabi SAW senantiasa dan terus menerus beriktikaf pada setiap 10 terakhir dari bulan Ramadan dan amalan tersebut tidak pernah beliau tinggalkan hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. فدل هذا الحديث على مشروعية الاعتكاف وأنه يكون في المسجد maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk melakukan ibadah i'tikaf tersebut dan ini juga menunjukkan bahwasanya i'tikaf dilakukan di masjid. وفيه استحباب الاعتكاف للعشر الأواخر من رمضان. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan anjuran dan sunnahnya, mustahabnya melakukan i'tikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. ولذلك ينبغي للمسلم قدر استطاعته أن يحرص على هذه العبادة لا سيما في العشر الأواخر من رمضان رجاء أن ينال فضل ليلة القدر Oleh karena itulah sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk benar-benar melakukan ibadah ini. Nam yaitu ibadah i'tikaf terkhusus pada 10 terakhir dari bulan Ramadan dengan harapan nam dia akan dapat meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. وهكذا يشرع أيضا للمسلمة أن تعتكف هذه العشرة الأواخر من رمضان بشرطين Juga dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya bagi seorang wanita muslimah untuk melakukan i'tikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut dengan dua dengan memperhatikan dua hal berikut ini. الشرط huwa idnu waliha laha bil i'tikaf. Yang pertama adalah dengan izin walinya untuk melakukan ibadah i'tikaf tersebut. Syarat kedua, al-amnu min al-fitnati 'alaiha wa biha. Naam. Yang kedua adalah amannya dia dari fitnah, dia merasa aman dari fitnah yang akan menimpa dirinya. فقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بعده karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah melakukan ibadah i'tikaf sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits ats-tsani. Tsani. Tsani. Hadis yang kedua. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takif adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak beriktikaf shallal fajr beliau melakukan salat subuh thumma dakhala mu'takaf kemudian setelah itu beliau masuk ke tempat i'tikafnya hadis ini muttafaqun alaihi في هذا الحديث بيان جواز اتخاذ مكان في المسجد من أجل الاعتكاف dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya bagi seseorang untuk membuat satu tempat khusus di dalam masjid agar dia menempatinya beriktikaf. فيحتجز هذا المكان بخيمة ونحوها. Kemudian dia membuat tempat khusus baik berupa tenda, kemah atau yang semisal dengannya dan dengan dan di tempat tersebut dia beriktikaf. وذلك ليدخل إلى خيمته ومعتكفه فينفرد بمناجاة الله سبحانه وتعالى ولا ينشغل بالناس Naam, disyariat, disyariatkannya hal tersebut agar dia dapat masuk ke kemahnya dengan seorang diri sehingga dia tidak disibukkan oleh manu, manusia. وقد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dan telah datang dalam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فتجعل lahu khaymah dan adalah nah, kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Jika beliau hendak beritikaf, maka beliau memerintahkan agar dibuatkan ber, nah untuk beliau satu kemah, satu tenda. وفي هذا الحديث الذي ذكرناه الحديث الثاني بيان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه Dan dalam hadis ini menunjukkan penjelasan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau hendak beritikaf maka beliau melakukan salat subuh. Kemudian setelah itu setelah salat subuh baru beliau memasuki tempat iktikafnya yaitu tendanya tersebut. وهنا مسألة من المسائل وهي Dan di sini ada beberapa masail, masalah yang berkaitan dengan penjelak bab ini. من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فمن ذو متى يبدأ اعتكافه Bagi mereka yang hendak melakukan i'tikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka kapankah ia disyariatkannya untuk memulainya? هل يبدأ اعتكافه من ليلة الحادي والعشرين من رمضان أم من يوم الحادي والعشرين من رمضان Nah, yaitu apakah orang yang hendak beritikaf tersebut memulai i'tikafnya naam pada malam ke-21 atau pada di siang harinya dari 21 Ramadan tersebut. Al-lailatu tabda'u bi ghurub syams. Malam itu dimulai dengan ditandainya dengan terbenamnya matahari. Wal yawmu yabda'u bi tulu'il fajar Sedangkan hari itu dimulai ditandai dengan munculnya fajar. Wal ma'na hal yadhhabu ila al-masjid wa ila mu'takafihi بعد غروب الشمس العشرين من رمضان فيكون عندئذ دخل معتكفه في الليلة الأولى من العشر الأخيرة Ini apakah maknanya bagi mereka yang hendak beritikaf ini memulai nah masuknya nah dia datang ke masjid di siang hari pada hari yang ke-20 sehingga dia benar-benar nah memulai itikafnya pada malam 21 tersebut أم أنه يفوت هذه الليلة فإذا طلع فجر اليوم الحادي والعشرين دخل معتكفه atau kemananya dia lewatkan malam tersebut kemudian nanti setelah waktu fajar baru dia masuk ke tendanya من أهل العلم من ذهب إلى هذا القول الأخير محتجا بهذا الحديث إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه di antara para ulama para ulama ada yang menguatkan bahwasanya Nah, di antara para ulama ada yang menguatkan pendapat terakhir, yaitu dia masuk, dia lewatkan malam tersebut, kemudian nanti di waktu subuh, di waktu fajar, baru dia memulai i'tikafnya berdasarkan hadis tadi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau hendak beriktikaf, beliau salat subuh kemudian memasuki tempat tempat i'tikafnya. ومنهم من ذهب إلى أنه بعد انسلاخ اليوم العشرين من رمضان فعندئذ يستغل هذه الليلة المقبلة ليلة الحادي والعشرين من رمضان فيبدأ اعتكافه منها Di antara mereka ada pula yang berpendapat bahwasanya setelah dia lewatkan hari yang ke-20 tersebut, kemudian pada 6 setelah ter, 6, tembe, ter, 6 setelah uh, terbenamnya matahari, maka dia nah memulai i'tikafnya. وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم Dan pendapat ini, pendapat yang terakhir ini, inilah pendapat yang kuat. Yaitu dia mulai i'tikafnya, dia lewatkan hari 20, kemudian pada malamnya tersebut, setelah terbenamnya matahari, dia memulai i'tikafnya. فإن كل يوم تسبقه ليلته Karena setiap hari, Naam malamnya akan mendahulunya. وأما هذا الحديث فقال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل الاعتكاف من الليل ولما أراد أن يدخل معتكفه أي خيمته صلى الفجر فدخلها نعم أريق hadis إني معناه di sisi para ulama adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid untuk itikaf pada malam hari tersebut setelah terbenamnya matahari. Nanti setelah salat subuh baru beliau masuk ke mu'takafnya yaitu tendanya kemanya. الحديث الثالث Hadis yang ketiga. قال وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله يعني أمشطه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhil alayya ra'sahu fil masjid fa urajjilu adalah Nabi sallallahu benar-benar biasa memasukkan naam menjulurkan kepalanya ya kepadaku dan beliau di masjid kemudian aku menyisir rambutnya dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam rumah rumahnya beliau kecuali karena benar-benar ada hajat keperluan. Jika beliau sedang beriktikaf muttafaqun alaihi dan lafaz hadis ini adalah lafaz hadisnya Bukhari. في هذا الحديث بيان بعض آداب الاعتكاف. Dalam hadis ini penjelasan tentang adab-adab beriktikaf. وأن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة bahwasanya seseorang yang beriktikaf tidak diperkenankan baginya keluar dari masjid kecuali karena ber, karena adanya satu hajat yang mesti. فخروجه من الاعتكاف وخروجه من المسجد بلا حاجة يفسد اعتكافه. Karena keluarnya seseorang dari dalam masjid tanpa ada hajat yang mendesak akan menyebabkan i'tikafnya menjadi batal. فمعنى الاعتكاف كما تقدم لزوم المسجد وعدم الخروج إلا لحاجة لزوم المسجد من أجل الطاعة والعبادة وعدم الخروج إلا لحاجة Karena pengertian etikaf itu kata beliau adalah menetapnya seseorang di dalam masjid dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan tidak diperkenankan dia keluar kecuali karena ada satu hajat yang mendesak. ففي هذا الحديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما خرج من معتكفه وذهب إلى بيته من أجل تسريح شعره Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam nam beliau tidak keluar dari dalam masjid dan beliau hanya memberikan naam rambutnya kepada Aisyah radhiyallahu anha kemudian beliau menyisirnya وإنما أخرج رأسه عليه الصلاة والسلام من المسجد إلى حجرة عائشة إلى حجرة عائشة لأن بيتها كان ملاصقا بالمسجد فأخرج رأسه عليه الصلاة والسلام فسرحت شعر رسول الله ورجلته Karena dalam hadis ini Nabi tidak keluar dari masjid, beliau hanya menjulurkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha karena adalah Nah, rumahnya beliau bersampingan dengan masjid sehingga beliau hanya menjulurkan kepalanya kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة لا يدخل البيت إلا لحاجة Dan adalah Nabi sallam tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena adanya satu hajat yang mendesak. فيجب على المعتكفين أن يبقى في المسجد ولا يخرجن إلا لحاجة Dan wajib bagi seorang yang beriktikaf untuk tidak keluar dari masjid dan janganlah dia keluar kecuali karena adanya satu keperluan yang mendesak. فالاعتكاف ع- فالاعتكاف عبادة لها آدابها وشروطها Karena itikaf itu adalah ibadah yang memiliki adab-adab, demikian pula memiliki syarat-syarat. ومن شروطها الحبس والبقاء في المسجد وعدم الخروج إلا لحاجة Di antara syarat tersebut adalah menahan diri dan tetapnya seseorang tinggal di dalam masjid dan tidak boleh keluar dari dalam masjid tersebut kecuali karena ada hajat yang mendesak. وفي هذا الحديث بيان أن الاعتكاف لا يمنع المعتكف من تسريح شعره وأيضا من الاغتسال والتنظف وسواء كان ذلك لبدنه أو لثيابه Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang beriktikaf tidaklah terlarang baginya untuk merapikan rambutnya, menyisir rambutnya, ataukah mandi, nah untuk membersihkan dirinya baik pada badannya atau pakaiannya. وفي هذا الحديث أيضا أن المعتكف إذا لمسته زوجته أو مس زوجته فعندئذ لا يبطل اعتكافه Ini juga menunjukkan dalam hadis ini seandainya seorang yang beriktikaf dia disentuh atau dipegang oleh istrinya maka iktikafnya tidaklah menjadi batal. فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تسرح شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو معتكف Karena Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini Naam merapikan dan menyisir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Rasulullah sementara beriktikaf di kala itu. الحديث الرابع حديث yang keempat قال وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها والمس هنا بمعنى الجماع ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "As-sunnatu 'alal mu'takif alla yauda marida." Yang sunnah bagi orang yang sementara beriktikaf untuk tidak menjenguk orang yang sakit wala yashhada janazatan dan tidak menghadiri orang yang meninggal, wala yamassamra'atan dan tidak melakukan hubungan suami istri, wala yubashirah dan tidak menyentuh dan tidak bersentuh-sentuhan. Enam dengan istrinya, wala yakhruja li illa lima la budda lahu min dan tidak keluar dari dalam masjid karena adanya satu keperluan kecuali yang mendesak wala i'tikafa illa bisaumin dan tidak ada itikaf bagi mereka yang tidak berpuasa wala i'tikafa illa fi masjidin jami' dan tidak ada itikaf kecuali di masjid-masjid jami' yang dilaksanakan padanya salat Jumat rawahu Abu Daud hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wala ba'sa birijali dan rawi-rawinya Naam adalah sanatnya Hasan illa anna raji waqfuhu akhirih. Hanya saja yang raji kata beliau adalah mauquf. هذا الحديث Akhirih. Jadi akhirih. Laf, lafzul akhir. نعم. wala tikafa illa bisawmin wala tikafa Naam. Kalimat bahwasanya kalimat wala tikafa illa bi masjidin jami' ini adalah mauquf. Syaratnya hanya sampai kepada seorang sahabat. هذا الحديث من حيث الإسناد في آخره معل فقيل أنه معل بالوقف وقيل أنه مدرج من كلام الزهري والمعل من قسم ضعيف Hadis ini dari sisi sana terkhusus lafaz yang terakhir ini adalah hadis ini memiliki cacat. Di antara bentuk cacatnya adalah mauquf. Naam, syaratnya hanya sampai kepada seorang sahabat dan sebagian lagi mengatakan bahwa ini adalah mudraj. yakni bahwasanya hadis ini dari ucapannya Az-Zuhri kemudian dimasukkan ke dalam hadis tersebut sehingga disangka itu adalah hadis padahal itu adalah ucapannya Az-Zuhri. Dan yang mu'al bagian daripada dan mudraj adalah bagian daripada hadis yang lemah. هذه اللفظة ولا اعتكاف إلا بصوم تتعلق بها مسألة Dan lafaz hadis ini khususnya pada kalimat wala i'tikafa illa bisaum, tidak ada i'tikaf bagi mereka yang tidak puasa. Ini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini. قلنا هذه اللفظة لا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم Kita telah menyatakan bahwasanya lafaz ini tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذلك القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف يصح من المفطر فلا يشترط في المعتكف أن يكون صائما Oleh karena itu, pendapat yang kuat dari kalangan para ulama bahwasanya tidaklah dipersyaratkan bahwasanya syarat sah i'tikafnya seseorang diharuskan dia berpuasa bahkan walaupun dia tidak berpuasa di siang harinya maka i'tikafnya dianggap sah. ومما يدل على ذلك أنه يصح الاعتكاف بالليل Di antaranya dalil yang menunjukkan tentang hal ini bahwasanya i'tikaf itu dianggap sah di waktu malam. والليل ليس محلا للصيام Sementara malam hari bukan tempat untuk berpuasa. فقد جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما وفي رواية ليلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك إذا يصح الاعتكاف بالليل Juga di antara dalilnya bahwasanya telah datang dalam hadis yang sahih dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata wahai Rasulullah sesungguhnya aku dahulu pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf sehari nah di zaman jahiliyah, nah sehari sebagian riwayat di malam hari." Sehingga ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf yang dilakukan di malam hari adalah dianggap sah. وإذا صح الاعتكاف بالليل فعندئذ تبين لنا أنه لا يشترط في المعتكف أن يكون صائما Oleh karena itu, jika itikaf itu dianggap sah di waktu malam, di malam hari, maka jelaslah bagi kita bahwasanya tidaklah dipersyaratkan bagi hen, hen, bagi orang yang hendak beritikaf untuk melakukan puasa. في هذه اللفظة الثانية ولا اعتكاف إلا في مسجد إلا في مسجد جامع أيضا تتعلق مسألة Juga dalam lafaz yang terakhir tidak ada itikaf kecuali di masjid jami. Naam, ini juga ada beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah ini. قلنا hadhihi lafza la tathbutu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi آله وسلم. Telah berlalu kita katakan bahwasanya lafaz terakhir ini juga tidak sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذلك القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف يصح في كل مسجد جامع وغير جامع به جمعة أو لا توجد فيه جمعة Oleh karena itu pendapat yang kuat dari kalangan para ulama bahwasanya dianggap sahnya i'tikaf yang dilakukan baik itu di masjid jami yang ditegakkan padanya salat Jumat atau di masjid yang tidak ditegakkan so- padanya salat Jumat. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Naam, dan janganlah kalian wahai orang-orang melakukan i'tikaf, melakukan mubasyarah dengan istri-istri kalian sementara kalian sedang melakukan i'tikaf di dalam masjid. فقوله جل وعلا في المساجد عام يشمل كل مسجد جامع وغير جامع Maka pada ayat tadi Nampil masjid ini adalah maknanya umum. Baik di masjid yang ditegakkan padanya Jumat atau masjid-masjid yang tidak ditegakkan padanya salat Jumat. Fayasihhu li an فيصح للشخص أن يعتكف في المسجد القريب منه وإن لم تكن jumah جمعة فإذا جاء يوم الجمعة فعندئذ يخرج من مسجده هذا ويتجه إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة فإذا فرغ من صلاة الجمعة عاد إلى معتكفه في المسجد الأول Olehnya itu, seseorang yang hendak beriktikaf, maka iktikafnya dianggap sah di masjid yang terdekat dari darinya, walaupun di masjid tersebut tidak ditegakkan padanya salat Jumat. Dan apabila waktu Jumat telah datang, maka dia keluar dari tempat iktikaf tersebut menuju ke masjid yang ditegakkan padanya salat Jumat dan jika dia telah melaksanakan salat Jumat, dia kembali ke tempat iktikafnya tersebut. لكن الأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع الذي تقام به الجمعة Dan yang lebih afdal dan yang lebih baik adalah dia melaksanakan i'tikafnya di masjid-masjid yang ditegakkan padanya salat Jumat. حتى لا يضطر إلى الخروج من معتكفه Hingga dia tidak harus terpaksa keluar dari i'tikafnya tersebut, eh, jik- maksudnya jika salat Jumat telah tiba. وفي مطلع هذا الحديث قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا Di awal hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya di antara perkara sunnah bagi mereka yang hendak beriktikaf untuk tidak menjenguk orang yang sakit. فالمعتكف يبقى في المسجد ولا يخرج ولا يخرج من أجل عيادة مريض إلا إذا كانت ضرورة Maka orang yang sementara beriktikaf senantiasa di dalam masjid dan tidak menjenguk orang sakit kecuali kalau benar-benar dalam keadaan yang genting. وأيضا المع- المعتكف يظل في المسجد ولا يخرج لشهود الجنازة Dan juga orang yang beriktikaf sementara beriktikaf hendaknya dia senantiasa di dalam masjid dan tidak menghadiri satu jenazah. ولا يجوز للمعتكف إذا ذهب إلى بيته لحاجة أن يجامع زوجته Dan tidak diperkenankan bagi seseorang yang beriktikaf jika dia pergi ke rumahnya, kemudian di sana dia melakukan hubungan suami istri. فإن هو جامع زوجته فاعتكافه فاسد Maka dia melakukan jika orang tersebut melakukan hubungan suami istri, maka iktikafnya telah dianggap batal. وهكذا إذا ذهب البيت من أجل حاجة فلا يجوز له أن يباشر زوجته Demikian pula jika orang yang sementara beriktikaf datang ke rumahnya karena adanya satu keperluan, maka hendaknya dia jangan bersentuh-sentuhan dengan istrinya. فلا يباشرها بضم ولا تقبيل ولا شيء من هذا Maka hendaknya dia jangan menyentuh istrinya sedikit pun, tidak dengan ya maaf berpelukan, tidak pula dengan saling berciuman. فإن الله جل وعلا حرم على المعتكف هذا الأمر Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perkara ini kepada mereka yang sementara beriktikaf. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan janganlah kalian bersentuh-sentuhan semen- dengan istri-istri kalian sementara kalian beriktikaf. الحديث الخامس حديث yang kelima. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدار قطني والحاكم والراجح وقفه أيضا Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alal mu'takifi siyamun." Tidak ada Naam bagi mereka tidak ada puasa bagi mereka yang beriktikaf illa yaj'alahu ala nafsi kecuali dia telah mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Al-Hakim dan yang kuat adalah wasanya hadisnya adalah mauquf. هذا الحديث من حيث الإسناد لا يثبت إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم hadis ini ditinjau dari sisi sanad bahwasanya tidak benar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam وإنما هو موقوف من كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما hadis ini hanyalah mauquf sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ومعنى هذا الحديث صحيح dan makna hadis ini adalah sahih benar فلا يجب على المعتكف أن يكون صائما Tidaklah diharuskan seseorang yang beriktikaf untuk dia berpuasa. فيصح الاعتكاف عندئذ من غير الصائم Maka dianggap benar iktikafnya seseorang walaupun dia ti- sementara tidak berpuasa. لكنه إذا نذر لله جل وعلا أن يعتكف صائما وجب عليه أن يصوم في اعتكافه Akan tetapi jika dia bernazar untuk beriktikaf sekaligus berpuasa, maka dia wajib melakukannya yaitu beriktikaf dan berpuasa. لأنه عندئذ قد جعل على نفسه حقا لله ونذرا لله أن يصوم أثناء اعتكافه Karena maknanya dia sendiri telah mewajibkan pada dirinya untuk melakukan puasa tersebut. Nam sehingga dia harus melaksanakan nazar yang dia telah nazarkan. الحديث السادس حديث ينك أنام قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروا ليلة القدر أي خيل لهم في المنام ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر أي أنها تكون في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت أي قد توافقت واجتمعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحراها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fis sawail awahir. Sesungguhnya beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan dalam mimpinya tentang malam Lailatul Qadar pada tujuh terakhir dari bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, ru'yakum qad tawaqa'at fis sawail awahir." Sungguh aku melihat mimpi kalian, ya, aku telah melihat mimpi-mimpi kalian telah sesuai dan sepakat bahwasanya itu terjadi bahwasanya Lailatul Qadar tersebut terjadi pada tujuh terakhir dari bulan Ramadan. Maka paman kana mutaharriha, maka barang siapa di antara kalian yang benar-benar nah mencari dan menunggu malam Lailatul Qadar tersebut, falyataharrah fi sabil ahwahir, maka hendaknya dia mencarinya dan menunggunya pada tujuh terakhir dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. في هذا الحديث الحث والترغيب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تحري ليلة القدر لما فيها من البركة dalam hadis ini menunjukkannya disyariatkannya bagi seseorang untuk benar-benar mencari dan menunggu-nunggu naam datangnya Lailatul Qadar tersebut karena di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar. ومعنى تحريها أي الحرص عليها والاجتهاد في طلبها Nah, dan makna atau maksud dari fal yataharriha adalah semangatnya seseorang dan kesungguhan seseorang dalam mencari nam Lailatul Qadar tersebut. وفي هذا الحديث بيان شرف السبع الأواخر من رمضان Dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan tujuh terakhir dari bulan Ramadan. وأن هذه ليلة القدر تكون أرجى ما تكون في هذه السبع bahwasanya malam-malam yang paling diharapkan ya, naam waktu malam Lailatul Qadar adalah hari-hari ketujuh terakhir dari bulan Ramadan. فعندئذ يستحب لكل مسلم ولكل مسلمة أن يتحرى هذه الليلة هذه الليالي العشر الأخيرة لا سيما السبع الأواخر منها رجاء ليلة القدر Maka olehnya itulah sangat dianjurkan bagi seseorang yang hendak mencari-cari nam dan menunggu-nunggu malam Lailatul Qadar tersebut untuk mencarinya. Naam, bersungguh-sungguh mencarinya pada tujuh terakhir dari bulan Ramadan tersebut karena padanya keutamaan yang sangat utama, sangat besar. ليلة القدر لا تكون إلا في شهر رمضان Dan malam Lailatul Qadar itu tidaklah terjadi kecuali pada bulan Ramadan. وأرجى الليالي هي العشر الأواخر Dan malam-malam yang paling diharapkan datangnya Lailatul Qadar tersebut adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. وأرجى هذه العشر الليالي الأخيرة الليالي الوترية Dan malam ter, nah malam-malam 10 atau malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan yang paling diharapkan adalah pada malam-malam yang ganjil. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر Berdasarkan sabda Nabi SAW, taharrau lailatul qadri. Eh, Naam, carilah dan tunggulah malam Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam yang ganjil. الليالي الوترية هي ليلة 21 malam-malam 23 و25 و27 و29 dan malam-malam ganjil tersebut adalah malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Wa arja hadhihi al-layali al-watriyah lailatu 27. Dan malam yang paling kuat di antara malam-malam ganjil tersebut yang diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27. ولذلك صح عن أبي بن كعب كما في مسلم أنه كان يحلف بالله جل وعلا أن ليلة القدر في ليلة 27 Olehnya itu telah datang dengan syarat yang sahih, sebenarnya datang dalam sahih Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersumpah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ke-27. وأيضا صح عن معاوية كما سيأتي في الحديث القادم أنه كان يقول ليلة القدر ليلة 27 Dan juga telah sahih sebagaimana akan datang dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam yang ke-27. إذا الليلة السابع والعشرين من رمضان هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر Olehnya itu malam yang ke-27 ini adalah malam yang paling diharapkan. Naam, yang dibesar kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar pada malam yang ke-27 tersebut. Wa aidan kama taqaddama min الليالي الوترية الأخرى فقد تكون غالبا في ليلة 27 وقد تكون في 29 atau خمس atau ثلاث atau إحدى وعشرين Dan juga telah berlalu di antara waktu-waktu yang enam yang kemungkinan ya terjadinya malam Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil yang lainnya. Enam seperti enam malam 23, 25, 6, 27 dan 29. Tetapi di antara malam-malam tersebut, enam kemungkinan besarnya adalah terjadinya pada malam yang ke-27. Qala al السابع sabi. Beliau berkata lagi rahimahullah hadis yang ketujuh وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواه أبو داود والراجح وقفه وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري dari hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW beliau berkata tentang malam Lailatul Qadar bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang kedua 27 hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang raji yang kuat bahwasanya sanadnya mauquf dan para ulama telah berselisih pendapat dalam menentukan naam Lailatul Qadar ini dan pendapat tersebut mencapai 40 pendapat dan aku telah menyebutkan dalam kitab Fathul Bari هذا الحديث من حيث الإسناد لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari sisi sanad hadis ini tidaklah sabit tidak datang tidak benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam والراجح فيه الوقف فهو من كلام معاوية رضي الله تعالى عنه dan yang kuat bahwasanya ini adalah mauquf dari ucapannya Muawiyah radhiyallahu anhu وقد تقدم في بيانه في الحديث الماضي dan telah berlalu penjelasan masalah ini pada hadis yang lalu قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أي في تعيين ليلة القدر Nah, ucapan beliau Al-Hafidh rahimahullah di sini dan diperselisihkan dalam menentukan nah dalam menentukannya eh maksudnya menentukan malam Lailatul Qadar hingga mencapai 40 pendapat. هنالك أقوال كثيرة في تعيين ليلة القدر وبعضها ضعيفة بل باطلة Di sana ada beberapa pendapat lagi yang banyak tentang uh, penentuan Lailatul Qadar. Sebagian ada yang lemah bahkan sebagian dalam menentukan adalah batil. فمنهم من يزعم أنها في شهر رجب وهذا كلام باطل Dan di antara mereka ada yang menyangka menyatakan bahwa Lailatul Qadar pada bulan Rajab dan ini adalah pendapat yang batil. ومنهم من يزعم أنها تدور على أيام السنة وهذا كلام باطل Di antara mereka ada yang berkata bahwasanya penentuan malam Lailatul Qadar itu digilir sepanjang hari dalam setiap tahunnya. وهنالك أقوال كثيرة dhaifatun aidan. Dan di sana masih ada pendapat-pendapat yang banyak yang lemah. Warajihu min hadhihi al-aqwal ma taqaddama dzikruhu. Dan yang kuat dari pendapat tersebut apa yang telah lalu penyebutannya. Annaha la takunu illa fi Ramadan wa la takhruju anhu. Dan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadinya pada bulan Ramadan dan bukan di luar bulan Ramadan. Wa annaha ghaliban وأرجى الليالي أن تكون في العشر الأواخر من رمضان Dan kemungkinan besarnya terjadinya adalah pada 10-10 terakhir dari bulan Ramadan. وأنها تكون في الوتر من العشر الأواخر غالبا Dan terjadinya kemungkinan besarnya adalah pada malam-malam yang ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. وأن أرجى هذه الليالي الوترية ليلة 27 Dan yang paling kuat kemungkinannya adalah pada malam yang ke-27 bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendapatkan kemuliaan naam malam tersebut dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan dengan melaksanakan apa-apa yang disyariatkan pada malam-malam tersebut. في الآن باقي الدعاء لا في أسئلة طيب Jelas kita juga untuk sementara istirahat rubusah. Onis. في أسئلة يا في في أسئلة هناك موجودة عندي Ah, طيب. إن شاء الله استراحة ربع ساعة ثم نرجع Syarahan seperempat menit rubuk saat insya Allah kita akan istirahat dan kata beliau ada soal-soal di 11 yang beliau akan nanti jawab insya Allah. Allah.